rizqi wa ma uridu ayyut'imun innallaha warrazzaqu dzul quwwatil matin al ayah kaum muslimin sidang jamaah jum'ah yang berbahagia rahimakumullah wa azani Allah wa iyyakum jami'an sebagaimana yang telah kita ketahui bersama bahwa Islam merupakan agama yang sempurna Agama yang mengatur seluruh sisi kehidupan kita Baik yang berkaitan dengan hubungan kita kepada Allah Ataupun hubungan kita kepada sesama makhluk Allah Dan bahkan hubungan kita kepada diri kita sendiri Satu di antara kesempurnaan Islam di mana Islam juga mengatur sisi kehidupan manusia bagaimana dirinya meraih meraih kebahagiaan untuk kehidupannya di dunia dan di akhirat. Bagaimana upaya yang harusnya dilakukan oleh seorang muslim agar di dalam upayanya untuk meraih kebahagiaan hidup baik di dunia dan akhirat ini telah dijelaskan dengan sempurna dengan gamblang oleh syarat Islam ini di antara sisi yang ditekankan oleh Islam di dalam upaya kita mewujudkan kebahagiaan adalah bagaimana bahasanya Islam membimbing umatnya untuk mencari rezeki, untuk mencari penghidupan, sehingga ini menjadi satu di antara faktor kebahagiaan yang akan didapat oleh seorang muslim. Nah, banyak sekali tips yang diberikan oleh Islam kepada umatnya bagaimana seharusnya dirinya mencari rezeki, bagaimana dirinya mencari harta benda. Di antara yang utama yang dipesankan oleh Islam kepada kita di dalam upaya kita untuk mencari rezeki adalah kita menjaga ketakwaan. Kita menjaga ketakwaan. Baik ketakwaan yang secara langsung berkaitan dengan upaya kita mencari rezeki. Artinya bahwa cara yang kita lakukan, upaya yang kita lakukan tidak boleh menyimpang dari syarat Islam. Semisal seseorang mencari rezeki dengan cara korupsi, ataupun menjual produk-produk yang haram seperti babi misalnya homer bangkai ataupun yang lainnya dan yang kedua yang tidak secara langsung berkaitan dengan upayanya mencari rezeki namun masih ada hubungannya seperti ketika seseorang sedang aktif dan asik mencari rezeki dan kemudian di sana ada kewajiban untuk menjalankan ketakwaan kepada Allah. Ya semisal kemudian panggilan untuk melakukan salat berjamaah. Maka meskipun seseorang sedang asik untuk mencari rezeki, hendaklah dia tinggalkan dan kemudian dirinya pun menjalankan ketakwaan kepada Allah yaitu dengan menjalankan salat berjamaah. Ini di antara contohnya. Nah maka barang siapa yang bisa menjaga ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam upayanya mencari rezeki wa insyaallah taala Allah akan berikan keberkahan kepada dirinya. Keberkahan di dalam harta bendanya, keberkahan di dalam umurnya, keberkahan di dalam rumah tangganya dan seterusnya. Sebagaimana janji Allah Jalla wa ala, walau an ahlal qura amanu واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون Seandainya penduduk satu negeri itu beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala niscaya kata Allah Subhanahu wa taala kami akan bukakan kepada mereka keberkahan-keberkahan kalau kita hendak perhatikan teks di dalam ayat ini, maka Allah Subhanahu wa taala betul-betul menekankan kepada kita. Itu Allah mempersyaratkan akan datangnya keberkahan yaitu dengan keimanan dan dengan ketakwaan. Dan sebagai jawab Allah Subhanahu wa taala Allah menekankan dengan lamut taukid lafatahna sungguh kami akan bukakan kepada mereka ya barokatin dan Allah menyebut bukan hanya barokatan namun Allah sebut barokatin artinya banyak keberkahan padahal keberkahan itu sendiri maknanya adalah al khairul kasir kebaikan yang melimpah ruah Bagaimana lagi ketika Allah Subhanahu wa taala menjanjikan dengan banyak keberkahan yang datang dari langit ataupun yang datang dari dalam bumi. Allah Maha Kuasa ya untuk mendatangkan rezeki kepada para hambanya. Di dalam ayat yang lain Allah secara tegas menjelaskan pula kepada kita di antara bentuk keberkahan adalah adanya rezeki wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan solusi terhadap berbagai macam permasalahan hidup yang dihadapi dan kemudian Allah juga akan berikan rezeki dari arah yang tidak dia sangka-sangka. Kaum muslimin yang berbahagia rahimakumullah. Maka tugas utama kita di dunia ini adalah untuk beribadah kepada Allah. Sebagaimana di dalam surat Al-Dhariyat yang tadi telah kita sampaikan. Tiadalah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka merealisasikan peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Allah Subhanahu wa taala tidak meminta rizki kepada kita. Tidak sebagaimana tuhan-tuhan para agama yang lain di mana mereka memberikan persembahan kepada tuhan-tuhan mereka. Namun Allah tegaskan Allah tidak meminta rizki dari para hambanya. Allah hanya menuntut dari kita semuanya adalah peribadatan kita, ketakuan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah tegaskan Inna huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah zat Maha pemberi rezeki dan Allah adalah Maha perkasa lagi Maha kuat ya untuk mencukupi seluruh rezeki seluruh kebutuhan para hambanya. Aqulu qauli hada astaghfirullah li wa lakum wa li sairil muslimina wal muslimat astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.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 Karena sebagian dari kaum muslimin ada di antara mereka dan bahkan mungkin kita tatkala dalam upaya kita untuk memenuhi kebutuhan hidup kita maka kita terkadang melanggar larangan-larangan Allah dan kita pun meninggalkan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dengan harapan e, waktu sedikit yang kita tinggalkan tadi akan bisa kita gunakan untuk memenuhi ya untuk memenuhi e, kebutuhan materi kita. Namun itu adalah sebuah kesalahan. Itu adalah sebuah kesalahan. Di mana baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menegaskan anna nafsan lan tamuta hatta tustakmala ajaluha wa tustau'aba rizquha. Sesungguhnya seorang manusia tidak akan meninggal kecuali setelah sampai pada ajalnya. Dan seorang manusia tidak akan meninggal kecuali setelah jatah rezeki yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan untuk dirinya telah Allah Subhanahu wa taala sempurnakan. Maka kata Rasulullah, "Fattaqullaha wa ajmilu fit Ya wajmilu fit talab. Yang terpenting bagi kalian adalah bertakwalah kepada Allah dan kemudian baru perbaikilah di dalam kalian mencari rezeki. Wala yahmilunna ahadakum istibta'i rezeki ayat lubahu bimaksiatillah. Jangan sampai perasaan lambatnya datangnya rezeki kepada dirinya Kemudian dirinya mencari rezeki dengan cara bermaksiat kepada Allah ambil jalan pintas potong kompas fa innallaha ma'indahu sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki balasan yang sangat indah yang tidak akan bisa dicapai kecuali dengan menjalankan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala maka sekali lagi bahwasanya yang terpenting adalah bagaimana kita berupaya untuk menjaga ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah telah jamin rezekinya kepada kita semuanya. Kita mau mencari dengan ketakwaan ataukah kita mau mencari dengan kemaksiatan, maka sama. Jatah rezeki yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan untuk kita semuanya. Mudah-mudahan yang sedikit ini memberikan manfaat untuk kita semuanya dan kita semakin kokoh, semakin teguh karena sesungguhnya kebahagiaan hidup yang kita cari adalah di dua tempat, di dunia dan di akhirat.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 Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkaril baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar.